Selamat sore Pak Andre. Ya. Silakan Pak Andre. Kalau halo. Iya silakan Pak Andre. Ah, kalau menurut saya sih uh, hukuman harus sama. Jadi polisi ah, yang melakukan tindakan kriminal apalagi satu pembunuhan itu harus dinonaktifkan, nggak boleh itu itu melanggar soal uh, kalau masyarakat sipil yang membunuh itu hukumannya dilihat dari apalagi kalau pembunuhan berencana bisa di atas 20 tahun Uh, uh, ini uh, suatu uh, eh, adilan ya kalau menurut saya itu harus dinonaktifkan diberhentikan eh, uh, jadi uh, kepolisian sebab apabila ini uh, dibiarkan seperti ini akan menjadi contoh bagi polisi-polisi yang lain nanti membunuh membunuh masyarakat sipil ya ya jatuhnya jadi bahaya itu aja baik terima kasih Pak Adi ya saya ingat eh, empat lima hari lalu ini saya setuju ya itu eh, ringan banget ya itu hukumannya udah mabuk bunuh orang ya dan dia hmm. polisi eh, saya ingat empat lima hari lalu ada berita di Brasil ya, polisi tidak sengaja menembakkan turunnya membunuh tujuh anak tujuh belas tahun itu satu kota itu kayak Jakarta 98 Kusuan. Ini hati-hati ya, polisi ya. Satu orang berbuat itu bisa hancur eh, struktur organisasi kepolisian semua ini. Jadi bisa dilihat di berita 45 hari lalu, Anda cek di Brazil ya. Itu, itu aja, terima kasih. Selamat sore Pak Andre. Selamat sore. Silahkan Pak Andre. Eh, kalau kita lihat ya, ini kan polisi itu mesti melindungi masyarakat jadi ada tiga kesalahan di sini. Satu, dia mabuk. Kedua, bunuh orang. Ketiga, dia sebagai melindung malang membuat suatu kesalahan. Kalau sampai satu tahun, ya pantaslah dia akan diwara. Mesti dihukum seberat-beratnya, mesti lebih berat daripada orang sipil ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Herman. Pagi. Silakan. untuk komentar ini banyak orang ada yang berani itu dari kemarin pas SM ini mengadakan terlalu berani gitu loh. Nah, siapa yang berani kontrol itu polisi? Saya mau tanya. Karena reformasi. Sekarang kalau kayak begitu, ada banyak hal-hal yang lain yang lebih sadis lagi, tidak ada hukumannya. Jadi saya lihat mungkin saya yang pertama untuk hari ini yang berani komentar. Itu polisi kalau mau berubah ya pimpinannya terutama, ya kan? Sekarang pimpinannya baru, apa dia nggak dengar ini radio pas FM itu mana Kapolri baru Pak Susahman ex dari atau mantan dari Kapolri Krim mana tuh tunjukkan keadilan tapi nggak berani itulah Indonesia terima kasih terima kasih Pak Herman Pak Udan Tula selamat pagi ya selamat pagi silakan jadi begini, apa tadi yang dibilang sandiwara ya? Iya. Yeah. Bukan, bukan sandiwara itu sudah bobrok itu. Itu, itu tidak benar. Karena hukum itu, hukum di mata um, rakyat itu semua di mata kita kan harus sama, sama rata. Kalau orang membunuh itu mana ada satu tahun, apalagi dalam keadaan lapor, apalagi dia para polisi. Jadi mestinya hukumannya itu diberikan seberat-beratnya. Kalau cuma satu tahun itu kan ya, apa mungkin hanya penganiayaan tapi kalau sudah menyerangkan nyawa orang itu sudah harus di atas 10 tahun dan polisi itu saya rasa ah, jadi bukan sandiwara lagi yang apa itu bohong sudah itu baik terima kasih Pak Hutam Sula Pak Zainal selamat pagi silakan kalau polisi kita boleh sih, sehingga orang-orangnya nggak benar. Ada juga yang benar tapi sedikit, kebanyakan orangnya yang benar. Apalagi kalau yang berbuat kejahatan itu punya kaki di atas, itu nggak bakalan dihukum karena kan di dalamnya itu masih saling membacking ya. Jadi belum belum belum ada reformasi di kepolisian itu karena kan dibutuhkan pemimpin polisi yang paling atas itu kapolri pemimpinnya yang bersih bersih tapi berani ya kalau kayak kapolri yang ya sekarang saya nggak tahu apa-apa kayak kemarin kan nggak punya tenaga apa-apa dia polisi yang tak tahu begitu nah Bu Selamat, selamat pagi. Silakan. Memang dunia ini penuh sandiwara. Seperti lagu-lagu itu, itu rakyat kecil lebih menderita daripada orang-orang besar. Karena begini Mbak, pemerintah Indonesia itu sudah kurang adil atau tidak adil. Koruptor juga dihukumnya hanya segitu. Apalagi ini nyawa, nyawa rakyat kecil. Untuk itu Mbak, kami rakyat kecil butuh pengadilan. Mohon para hakim atau para siapa saja, karena saya rakyat kecil juga, yang memutuskan untuk keadilan itu mohon dihukum seadil-adilnya. Ini nyawa loh Mbak, nyawa seseorang. Itu yang wajib atau e, untuk mengambil nyawa itu adalah Allah sendiri walaupun itu meninggal adalah takdir dari Allah tapi perantaranya kan polisi itu tadi kasihan untuk keluarga yang ditinggalkan mungkin saya orang kecil hanya begitu saja mbak terima kasih terima kasih Bu Selamat Pak Han, selamat pagi pagi silakan Oh, kalau menurut saya sih itu bukan sandiwara ya itu kan kenyataan Dimana kalau, dimana bukan kalau ya, dimana polisi yang mabuk memegang senjata, menembak orang, dan hanya dihukum satu tahun penjara. Saya berharap beberapa begini, uh, ah, hukum itu kan bisa, ah, kalau misalnya satu orang melakukan A dan hukumannya B, itu kan berlaku juga untuk orang yang lain dong. Ya kalau misalnya saya, ada orang saya tidak suka, saya dendam sama dia, dan saya benar-benar pengen bunuh dia, ya gampang saya tinggal minum alkohol di mana eh, sampai darah saya berkadar alkohol tertentu saya tinggal datang India dan saya tembak dia saya akan dihukum satu tahun saya rasa ini negara akan menjadi negara apa ya tempat tinggal pembunuh nomor satu kali di dunia saya rasa begitu kali ini keterlaluan kalau menurut saya yang nyolong apa kelapa aja mungkin mirip kali ya hukumannya sama pembunuh ya. Ini kan hitungannya untuk membunuh. Kalau orang udah dikasih kekuasaan untuk memegang senjata, dan dia mem, dia taruh sembarangan aja itu hukumannya udah berat apalagi ini mabuk dan menghilangkan nyawa orang saya rasa ini sudah benar-benar keterlaluan saya rasa gitu bu terima kasih Pak Han